Ini harus diperhatikan dengan memperhatikan yang baik. Di sini ada huruf ila, ila rabbiha nadhira. Kepada Rabbnya. Dhamir ini kembali kepada apa? Wujud. Nadhiratun Maknanya adalah melihat. Kenapa? Karena ditakdiakan dengan ilah. Karena takdianya dengan ilah. Ilah harbut jer. Maknanya melihat. Kalau tadinya pakai V ya kan? Yang dulu V Ona dorok V Mananya adalah berpikir Apa? Kalau nadoro ila Mananya Melihat dengan pasor dengan pandangan mata Ini pemahaman yang benar Adapun yang pemahaman yang tidak benar atau dengan istilah takwil mereka mentakwil bahwasanya ila rabbiya nadira pada hari itu wajah berseri-seri menunggu pahala dari Robnya. Nadira bagaimana apa? Intidor menung, menunggu. Itu namanya takwil. Dan takwil yang tidak bisa diterima. Karena kalau menunggu yakni muadda bin nafsihi ditakdiakan dengan dirinya sendiri fi'il tadi. Bukan pakai huruf. Unduruna naktabis. Tunggulah kami. Naktabis mengambil sedikit dari cahaya kenektab min nurikum tunggu kalau ini melihat jadi nadhara kalau dia ini muadda nafsihi maka dia maknanya apa menu menunggu intidhar tapi kalau pakai ilah maknanya melihat kalau pakai fi maknanya berpikir merenungkan dan yang semisalnya Jadi telah dijelaskan oleh alul ilm. Ketika mereka membantah ahlu ta'wil terkait dalam masalah Ru'ya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Di sini mungkin tidak disinggung tapi dalam kitab yang lain disinggung dalam masalah tadi. Dibedakan antara nadoro ilah dengan nadoro fi dan nadoro tanpa takdia dengan huruf. Dibedakan tiga makna tadi. Nadoro ilah maknanya melihat. Nadoro fi maknanya berpikir. Nadoro tanpa disambung dengan huruf. Maknanya apa menung? Menunggu. Itu semuanya ada dalam, ada dalam Al-Quran. Tiga makna tadi terkait dengan nadoro. Dengan fi'il nadoro tadi. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى hadis pada kam sabah alaf wa arba'mi'a wa arba'a wa talatin 7434 Haddatsana Amr bin Aun Hattasana Khalidun wa Husaymun an Ismaila an Qaisin an Jaririn annahu qala Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jadi Jarir menuturkan kami dulu pada suatu hari duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam Idna idnadara ilal kamar lailatal badr. Ketika beliau nah, nadoro ila, berarti melihat kepada kamar. Melihat dengan apa? Dengan basor dengan dengan mata. Nadara ila. Idnadara ilal qamari lailatal badr. Ketika itu beliau melihat kepada bulan pada malam purnama. Al-Badr mananya apa? Purnama. Lailatul Badr malam purnama. Kala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat yang waktu itu hadir di majelis itu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Bulan yang tadi disebutkan adalah ketika malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Jumlah ini dikatakan naat. Kalian tidak terganggu, enggak terhalangi dalam ru'ya kalian kepada Allah. Dan memiliki kembali kepada apa? Kepada Allah. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulis samsi wa salatin qabla ghurubis samsi faf'alu. Maka jika kalian mampu, jangan sampai kalian ini tughlabu terhalangi dari sholat sebelum terbitnya matahari dan dari sholat sebelum terbenamnya matahari maka kerjakanlah. Jadi di sini nadhara ilal qamar maknanya pak? Melihat dengan mata kepala. Itulah dikatakan nadhara ketika disambung dengan huruf seperti di sini ila mananya apa? melihat dengan ba basor. Basor itu adalah mata. Dan bab ini didatangkan oleh Imam Bukhari dalam masalah ini ataupun judul tadi didatangkan dalam masalah ini. Kenapa? Karena untuk membantah ahlul bidah yang mereka menafikan ru'ya kepada Allah untuk kaum mukminin dengan mata mereka. Dengan matanya orang-orang yang beriman, dengan pandangannya dan sebagai penetapan bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Robnya dengan mata kepala mereka dan sifat melihatnya terang penderang gamblang sebagaimana kita melihat bulan purnama tanpa adanya penghalang sedikit pun berupa mendung dan yang semisalnya awan dan semisalnya jadi terang ya kan Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al la tudomuna biru'yati. Nah, kalian akan melihat Rabb kalian nanti pada hari kiamat. Seperti kalian melihat bulan ini, bulan purnama tadi. La tudomuna biru'yatihi. Asyarah, perhatikan penjelasan dari Syekh bin Bas, wala min al-fadlil azim. Dan ini termasuk keutamaan yang sangat besar. Wa fihi al-bisharatu li ahli al-iman bi annahum yarawna rabbahumul karima jalla wa ala yaumal qiyamah. Dalam ayat atau dalam ayat dan juga hadis tadi ada keutamaan yang besar dan ada bisara. Apa bisara itu? Kabar gembira. Untuk ahlul iman. Bahwasanya mereka akan melihat Rabb mereka. Rabb yang karim, Rabb yang mulia. Jalla wa'ala Nanti pada hari kiamat. Yaumal kiamat. Adapun dunia nggak ada yang melihat seorang pun dari makhluknya Allah nggak ada dalil yang menetapkan bahasanya melihat dengan mata kepala. Ru'yatan wadihatan kama turasam susahwa laisa duna sahabun. Ru'yatan wadihatan, penglihatan yang sangat gamblang, terang sebagaimana matahari itu dilihat sahwan, oh, sahwan. Terang, cerah. Laisa duna tidak ada yang menghalangi dari materi tadi sahabun apa? awan. Wa kama turaka wa kama yural qamaru lailatal badr. Dan sebagaimana bulan itu dilihat pada malam purnama. Fi hal istikmalihi lailatal badr. Dalam keadaan kesempurnaan bulatnya bulan tadi pada malam purnama yaitu lailata rabi'ata asyara Malam yang ke-14. Hala tamami minuri ketika cahayanya sempur, sempurna. Tama maknanya sempurna. Ketika kesempurnaan cahayanya ataupun cahayanya sempur, sempurna. Baik. Wada hadha a'la na'imi ahlil jannah. Wada isim syara musar ilahinya apa? Hmm? Wada dan ini ini kembali kepada apa? Hah? Ru'ya. Nazar ila ilallah ta'ala melihat kepada Allah ta'ala dengan mata kepalanya orang-orang yang beriman a'la na'imi ahlil jannah nikmatnya al jannah yang paling tinggi yang paling afdal yakni nazar melihat kepada Allah Subhanahu wa taala Baik. Annahum yarawnahu yawmal qiyamah annahum yani ahlul jannah mereka melihat Allah pada hari kiamat wa yarawnahu fil jannah aidan berarti ini ada dua tempat pada hari kiamat yaumul mahsyar dan juga ketika dalam surga berarti berapa dua tem tempat melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul iman yarawnahu yawmal qiyamah wa yarawnahu fil jannah aidan demi apa untuk menunjukkan tag tagir perubahan perbedaan antara waktu dan tempat pada hari kiamat dan nanti pada waktu di surga bagi ahlul iman kama yasha'u subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah yang mengendaki bagaimana Allah terlihat nanti pada hari itu Kama qala ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Lilladzina ahsanu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan adalah husna, yakni surga. Husna maknanya surga. Wa ziyada ja'a fil hadis sahih hadis Suhaib bin radhiyallahu anhu annaha an-nadharu ila wajhillahi jalla wa ala Perhatikan al-husna dikatakan al-jannah. Allah lilladzina ahsanu. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Bagi mereka adalah surga. Dan ada tambahan. Apa itu tambahan? Datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Suhaib. Radhiyallahu anhu yakni Tambahan ini berupa nazar melihat kepada wajah Allah Jalla wa ala. Melihat kepada wajahnya Allah Jalla wa ala. Walidha qala wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Dan dikarenakan inilah berkata Allah Ta'ala. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri. Dalam keadaan mereka wajah tadi melihat kepada Rabbnya. Mahfum di situ. Di sini telah kita tadi lewat, telah kita lewati bahwasanya nadoro diberikan takdir dengan apa? Ira. Mananya meli, melihat dengan ma, mata. Wujuh yawma idin nadiro Nadiratun pakai do Minan nadoro Wa minal husni wal bahai wal jamali nadhara apa berseri-seri husn bagus baha juga apa bagus dan jamal wajah yang indah wajah yang bagus wajah yang indah wajah yang jamal Wujuhu yawma idin ay yawmal qiyamah. Yawma idin maksudnya adalah yawmal qiyamah. Laha nurun azimun wa ba'un azimun wa jamalun azimun. Laha kembali kepada dan kembali kepada wajah. Pada hari kiamat wajah-wajah itu memiliki cahaya yang besar. Memiliki bahak. Bahak apa? Hmm? Bahiyun. Keindahan yang besar, jamal sama saja keindahan yang besar. Maknanya sama. Baun, jamalun. Ini maknanya sama. Ila rabbiya nadhira tanduru ila rabbiya jalla wa ala tanduru ya kan ada damir hiya kembali kepada siapa Hah? wujuh kalau wajuhun mutu mudakar satu tapi kalau wujuhun jamak. Jamak taksir diberikan muamalah satu apa? Mu'anas wahidah. Tanduru ila rabbi jalla wa ala. Wajah-wajah itu melihat kepada Rabbnya. Jalla wa ala. Taib. Adapun mereka yang tidak terima dengan bahwasanya Allah terlihat pada hari kiamat berdalil dengan beberapa dalil yang telah dibantah oleh ahlu sunnah seperti apa? lantaroni kitabnya untuk siapa itu lantaroni untuk siapa? Saya ingat? lantaroni untuk siapa? Musa alaihissalam pakai lan lan untuk mana apa? Nah, Nafiyun was tikbalun lan harfu nafiyun was tikbalin Lan adalah huruf nafi dan huruf istiqbal. Tapi istiqbalnya tidak muabat, tidak apa? Selama-lamanya. Jangan ya anu menunggu situ. Dijaga itu. <clears throat> Daripada di situ nganggur ya cokol tapi taib walahu ahlu ta'wil walahu ahlu ta'wil ta'awalahu damirgu kemudian kepada apa hmm? Hmm? Hmm? kembali kepada apa nador nador ini ditawil oleh ahlu ta'wil Binafi subuti ru'ya. Takwilnya dengan menafikan ketetapan ru'ya. Ketetapan melihat kepada Allah ataupun Allah terlihat. akan tanduru ila sawabihi. adalah Mereka menamantal bahwasanya wajah-wajah itu tanduru ila sawabihi melihat kepada pahalanya ataupun menunggu datangnya pahala. Nah, wahada min abtolil batil dan takwil ini wahada kembali kepada takwil tadi dan takwil yang adalah sebatilnya ke sebatil batilnya kebatilan kebatilan yang paling batil min abtolil batil kebatilan yang paling batil Lianna maksuda ila rabbiha nadratun ila wajhil karim subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud dengan kamu disebutkan. Taib. Lianna maksuda ila rabbiha nadratun ila wajhi al-karimi subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud ila rabbiha nadratun kepada Rabbnya wajah itu melihat kepada wajahnya Allah yang karim maha suci Allah dan maha tinggi kama fassaru al ayatu al ukhra wal ahadis sahih ka hadal hadis sebagaimana telah ditafsirkan tentang makna di sini ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang bersama kita ini innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara kama tarawna al qamara la tudhamuna fi ru'yatihi. Inilah penafsiran yang terkait dengan ayat di atas wuju yauma idin nadhira ila nadira nadhira. Pahamna? Baik. Jadi ta'wilnya ahlu ta'wil nazar kepada Allah, nazar kepada wajah Allah ditawil menjadi apa? Nazar kepada pahalanya Allah atau menunggu datangnya pahalanya Allah. Ini takwilnya ahlu takwil. Yang dikenal dengan para muawwila Dan takwil ini hakikatnya adalah taktil. Ya kan? Meniadakan ru'ya sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha dengan pakai seperti lantaroni la trikuhul absor Pahimna? Ya? La trikuhu al absor Allah itu nggak akan diidrok oleh pandangan-pandangan. Dan mana idrok adalah apa? Maunya nggak bisa dilihat. Dan itu salah dalam memahami makna al idrok. Adroka yudriku idrokan ini maknanya bukan kok melihat La tudrikul absor, maksudnya tidak diliputi oleh pandangan. yang benar. Bahwasanya pandangannya hamba nggak akan meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Alul ilm nafyul idrak la yastalzimu nafyal ru'ya. La tudrikul absor la la nafi. Bahwasanya Allah nggak akan diliputi oleh pandangan-pandangan, penglihatan-penglihatan. Dan penafian dengan la tadi, peniadaan dengan la tadi, penafian meliputi, ini tidak mengharuskan peniadaan ru'ya. Apa? Nah itu. Seperti lantaroni. Lan ini menurut mereka adalah lan untuk huruf nafi. Untuk penafian dan makna adalah istiqbal. Mana itu wa Ismail adalah yang akan datang. Jadi maunya terus menerus dari dunia sampai hari kiamat. Gak akan terlihat. Engkau gak akan melihat aku. Kata Allah kepada Musa. Tapi lan tadi adalah lan yang bukan maknanya adalah nafi mu'abbad. Gak benar. Mau dikatakan oleh Ibnu Malik. Siapa yang ingat kemarin? Terus dalam jurumiyah. Mana? Gimana baiknya kemarin siapa yang ingat? Pak Utari, Pak Dadang, Pak Imron, Pak Rahim. Nah, apalagi siapa lagi? Hah? Kemarin kan kita mempelajari nawasib, nawasibul mudore. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudore. Anlan, idan, kai. Empat ini yang pertama. Kemudian yang kelima. Apa? Lamul kai yang keenam apa? Lamul suhud. Yang ketujuh? Eh? Hatta yang kedelapan? Lamul pak kan? Wow, yang ke sepuluh? Nah itu. Nah sekarang lan ini yang keempat, anlan yang ketiga, anlan idan kai. Anlan idan lan yang kedua. Lan. Lan adalah harfu nafyin balin Ya. Huruf nafi dan maknanya adalah penafian yang akan datang. Dipahami oleh mereka bahwasanya lantaroni ini kitabnya Allah kepada Musa, engkau gak akan melihat aku. Maunya selama-lamanya bagi dia sampai di akhirat. Dan ini dibantah oleh alul ilm diantaranya adalah bait yang disusun oleh Ibnu Malik rahmat taala. Siapa yang hafal? Nah, siapa para hadirin yang hafal? Bait tersebut Abu Muslim, Pak Muksin, Pak Haris, Nah. Ami Mus'ab. Siapa apa? Ah, Pak Alvan. Itu harus dihafal. Walaupun nggak hafal seribu bait, ya hafal satu saja cukup. Ini, kenapa? Karena ini sering dibikin istisihat oleh ahli ilm untuk membantah siapa? Ahlu ta'wil yang mereka atau ahlu ta'til yang mereka menafikan ru'ya mengingkari ru'yanya kaum mukmin kepada Allah kepada wajah Allah di hari itu. Hari kiamat. Baik di hari kiamat maupun di surga. Dengan dalil lantaroni. Satunya la tudrikuhu al absor. Paman ro'a nafya bilan mu'abbada. Fakul urdud wasiwahu ba'dudah Sok lali. Man doa bilan Paman doa nafya bilan muabbada. Paman doa nafya bilan muabbada. Fakolur tut wasiwahu fa'duda. Fa'dudani fil amr. Siwanya apa? Kecuali, selain. Maka pada siapa yang punya pandangan nafi pakai lan dengan arti takbit selama-lamanya, maka perkataannya tolaklah. Yang selain makna selama-lamanya ini, maka anggaplah fakduda, Ambillah. Udud. Ha, mana udud itu? Ada ya uddu. Ada yuk itu. Hah? Apa? apa? Anggaplah duda. Jadi engkau harus menganggap benar pendapat orang yang mengatakan lan ini bukan nafyul muabad, bukan penafian selama-lamanya. Pemantauan nafiyah nafya bilan muabbada faqul urdud wasiwahu fakduda. Fakduda ini fi'l terikat dari kata adda, menghitung, menganggap. itu diingat. Dan ini darah kita. Antum semua alhamdulillah hafal. Ada 10 huruf nasab fi'il mudhari. <clears throat> Jadi dalil mereka itu, maka dengan demikian bahwasanya nafi dengan lan bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk takbir Baik. Thumma qala alaihi salatu wassalam fa istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tuli syamsi wa salatin qabla ghurubi faf'alu. Kemudian berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jika kalian mampu ya, janganlah kalian sampai ter, terhalangi untuk sholat sebelum tuluk terbitnya matahari atau sholat sebelum terbenamnya matahari maka kerjakanlah Hadza fil hatsu alal inaya bi hataini salataini. Agama min gairiha. Dalam potongan hadis ini bani stataqtum Allah tu gelabu ala salatin qabla tulis syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu ini adalah ada has ada dorongan yang kuat alal inaya untuk apa atas kita ini harus memperhatikan dengan kedua salat ini dengan penuh perhatian lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang selain keduanya. Hatta ini salat ini yakni al-fajr wal asar, salat fajar dan salat asar. Wa anna man yuhafidu 'alaiha 'alaihi masurra. Masurra, teman, Hah? Hah? Gembira? Film apa ini? Fi'il apa ini? Isim apa? Isim atau fi'il? Masuk fi'il. Fi'il apa? Ah. Hadir. Fi'il apa? Madi apa? Madi majhul. Ah, ya. fi'il madi apa? Ini majhul. Surah. <clears throat> Seperti rudda. <clears throat> Nah, semisalnya. Perhatikan wa anna man yuhafidhu alaihi ma surra bin nazar ila azza wajal dan sebenarnya orang yang yuhafid menjaga atas kedua sholat ini surra bin nazar dia terbahagiakan dengan melihat kepada wajah Allah azza jal surra ya kan bahagia وأن المحافظة عليهما من أعظم الأسباب لهذه الرؤيا العظيمة Sesungguhnya bahwasanya menjaga atas kedua salat ini termasuk dari sebab-sebab yang paling terbesar untuk ru'ya yang sangat agung ini, ru'ya kepada wajah Allah Azza wa Jal. Wa in kanat salatu kulluha yalzamul muhafadat 'alaiha, sekalipun salat ini seluruhnya wajib harus untuk dijaga. Tapi kedua soal tadi lebih harus untuk diperhatikan. Wa yajibu ayyuhafadhu 'alaiha. Sekalipun semua selawat, semua selawat telah wajib dijaga. Wa kulwa umudul amudul Islam. Seluruhnya adalah apa? Tiang Islam. Seluruh saudara tiang Islam, pilar-pilar Islam. Wa kulluha lazimatun dan seluruhnya adalah lazim. Israt fardu, lima waktu. Walakin lihadainil fardaini nah, ini as-salatu awalan nahar wa fi akhirih akan tapi bagi dua kewajiban ini salat di awal siang yakni apa? subuh. Dan di akhirnya yaitu apa? Ah, asar. Lihadainil fardaini sirrun wa atarun rahasia dan pengaruh yang sangat besar dalam dihasilkannya, didapatkannya nazar melihat kepada wajah Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena tadi dikatakan fa istata'tum an la tughlabu. Ala salatin qabla tulisyamsi wa salatin qabla ghurubi fa'alu. Ini menunjukkan bahwasanya dua salat ini adalah yang harus diperhatikan lebih daripada yang lainnya. Walaupun semuanya adalah perkara yang harus dilakukan. Seluruhnya adalah tiang-tiang, pilar-pilar es Islam. Sampai sini mabum ya, Pak? Baik. Jadi di sini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya fi'il nadhara ditakdiakan dengan Ila maknanya adalah khusus adalah melihat dengan mata. Fi'il nadhara diterjemahkan dengan fi maknanya apa? Tafakkur. Kalau nadoro tanpa diterjemahkan dengan huruf maka maknanya menung, menunggu. Nah, itu. Adapun mereka yang menafikan nazar kepada wajah Allah dengan dua ayat, la tudrikul absaru. Satunya lantaroni semuanya adalah telah dijawab oleh ahlu sunnah saya nafiyul idrob penafian meliputi Allah adalah tidak harus menafikan ruh, ruh ru'ya Mahfum? Demikian juga lantaran lan tadi adalah memang lan harfu nafyin wastikbalin. Huruf yang memberikan arti penafian dan maknanya adalah istiqbal. Akan datang. Tapi bukan istiqbal yang muabbad, yang selama lamanya. Di mana bahwasanya bait yang dibikin oleh Imam oleh Ibnu Malik rahimahullah taala dalam alfiyahnya yang dengan dengan alfiyah Ibnu Malik ro ra'an fiya bilan mu'abbada fa qul urdud wa fa duda. Ini diterima oleh alul ilm. Bait ini diterima oleh ilm oleh ahli sunnah wal jamaah. dan diperkuat dengan dalil-dalil yang sangat banyak diantaranya adalah hadis yang telah kita baca. Mabuk. Dan takwil bahwasanya nador di dalam menunggu takwil batil bahkan dikatakan min abdalil batil sebatil-batilnya kebatilan. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah memiliki kalam yang tegas, gamblang. Ya kan? Tidak tanggung-tanggung ngomong. Wada min abtalil batil. Ini termasuk apa? Kebatilan yang paling batil. Takwil tadi. Kenapa? Karena berbenturan dengan banyak dalil yang sangat kuat. Tapi bagi mereka yang sudah teracuni dengan takwil, teracuni dengan apa? Dengan pemahaman taktil dan yang semisalnya maka ujungnya tak peduli dengan hadis, tak peduli dengan tak peduli dengan kalamnya ahlul ilm dari salafus sampai hari kita ini. Baik, hadis yang selanjutnya. Hadis yang bernama 7435. Qala Imam Bukhari qala Imam Bukhari qala hadatsana Yusuf bin Musa. Hadatsana Asim bin Yusuf Al-Yarbu'i حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم إيانا ini yang paling jelas iyanan Sesuai kalian akan melihat Rabb kalian iyanan. yakni muayanatan musyahadatan kata saya bin Bas Alhamdulillah yakni muayanatan musyahadatan yakni muayana langsung Baik. Terang tanpa adanya penghalang sedikit musyahadah langsung Perhatikan ya ikhwah. Demikian juga ro'a fil ro'a ini memiliki masdar berapa? Tiga. Satunya apa? Ru'yatun. Dua. Yang kedua? Hah? Ru'ya. Yang ketiga? Ruyun. Jadi kalau masdarnya ru'yatun ya kan? Mana dengan bak? basor. Kalau pakai masdar pakai ru'ya dengan apa? dengan apa? Mimpi. Kalau pakai ro'yut dengan hati. Nah, itu tengok di sini. roh ini fi'il fi'il roh ini memiliki tiga masdar. Ro'yun ini adalah pendapat. Kalau ru'ya mimpi melihat dengan mimpi kalau ro'yun melihat dengan pikiran. Kalau ru'yatun melihat dengan mata. Dan di sini masternya adalah pakai la doamu nafiru ru'yatihi dengan ma mata. Ini perhatikan. Kita harus hafal. Eh, fi'il roh tadi memiliki tiga master. Ru'yatun pakai tak marbuto. Melihat dengan apa? mata. Kalau pakai ru'ya, pakai sini ada alifnya tinggi. Mim, mimpi, jamaknya ru'a. Kalau ra'yun melihat dengan pikiran. Jamaknya apa? Ra'yun jamaknya ara'un. Ah, Kalau ru'ya jamaknya ru'a. Kalau ru'yatun jamaknya ru'yatun. Ru'yatun ru'yata ini ru'yatun. Dan ini juga diperhatikan. Bahwasanya dari ini kita nggak bisa mentawil, nggak bisa lari ke mana yang lain selain mana melihat dengan mata. Mabum, Maka itu jika ada seorang yang mau mengobok obok ada sini, mengorek-orek semaunya, ya kan? dibawa kepada makna melihat dengan mimpi, melihat dengan mana, dengan apa, dengan pikiran. Ini adalah batil, sebatil-batilnya kebatilan juga. Demikian juga nador tadi. Nador ditadikan dengan ilah. Ini nggak bisa dibawa kepada mana yang lain. Kecuali apa? Melihat dengan mata. Demikian juga tadi lan. Lan nafi harpun nafi dan istiqbal. Nggak bisa dibawa kepada makna selama-lamanya. Kemudian juga la nafiyah la tudrikul absar. mana idrak beda dengan mana ru ya Enggak sama. Ini semuanya untuk apa? Menepis pemahamannya ahlul bidah. Dan pemahaman ini ahlul bidah tadi tidak berhenti pada zaman itu, tapi terus berjalan sampai hari kita ini banyak pendukungnya. Maka kunasihatkan untuk anak sendiri dan yang lainnya, kita senantiasa harus benar-benar apa hati-hati dalam memahami agama ini. Maka untuk kita agar kita selamat menggunakan apa? Sebab-sebab yang syar'i seperti membaca kitabnya Al-Sunnah dan ternyata kitab kita ini. Tapi seolah sampai ini kita cukupkan dan hadis yang lain kita baca waktu yang tertentu alhamdulillah alamin.